Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu rafi'atu wa salasun. makalah kang kaping papat lan 30. Miller sing. Iku an badhu hukamai sang sebagiane pira sing ahli hikmah, ahli ilmu manfaat maksudnya. Rupane dawuh manis tahola bis syahawati fala budalahu minan nisa. Man wong istahola iku sibuk sapa man bis syahawati lan pira syahwat Fala bida mengkotan kerna orang lalu kediman minan nisa iseng boro-boro itu. Ai minta nawulin nisa'i saking jupuk boro itu. Setelah nak wong itu ditakdir hipersek atau itu gede ya kudu nikah. Waman siapa nih wong istawa lagi sibuk sama man bijamil mali kelan ngumpul donya. Fala bida mengkotan kerna ora lahu kediman minal harami sange haram. Nah wong sibuk ngakeh-ngakeh no dunya mesti gak lepas sama haram. Eh minal itu sih saking gitu. fil haram dalam haram. Lawa manti sabane wong <clears throat> Iku istawa lagu sibuk sopo man bimana fil muslimin akan manfaati biro Islam. Pala kita mengutan kena ora lagu ketiman minal api sangking api Apian alus. Toro proses saiki gelem kompromi. En min mula tofatihim tegese ngalusi muslimin min mula tofatihim sangking ngalusi muslimin bil kauli lan pengucapan wal fi'lan perilaku. Waman ida sapane wong istawa oleh kesibuk sapa man bil ibadah diklan ibadah. Kalau kita tan kena ora lah man nal ilmi sangking ilmu. Illa tasihu krana rasa apa ibadah ibadah illa bil ilmi kecuali klan ilmu ngerti bi kaifiatnya kelawan cara-cara ibadah. Ini jelas ya wong kok ditektir hipersek ya kudu rapi. Tapi sing ditektir seneng duit mesti tumiba nih haram. Ngumpul duit. Niki cemburung kula terangno. Kapan-kapan dengan delok Yang kita pifia, Yang kita halal wal haram Kita halal wal haram. Masalah duit negara atau duit raja atau duwike pemimpin. Ini ulama khilaf ono sing darani langsung haram. Kau duit rojo, duit pemerintah, penguasa itu mesti sebagian besar kok haram. Tapi ono ulama sing darani masalahnya wis kadung ono. Wis kadung pertanyaannya adalah akhduna lidzalikal mal utawa ngembar nomal iku dikelola wong dolim. Gua baleni male. Secara fikih kan kalau misalnya ada raja dolim dari hasil maksu maksu cara saiki tarian sing buat apa wajar. Niku nak mbok bar, mbok jupuk kue melok haram, mbok barno ngembarno dunya fi aidi dolamah ning tangane wong-wong napa. Dan itu bisa dipakai mereka memperkuat kezaliman mereka dengan uang sebanyak itu. Tapi nak kue jupuk jadi gue dibuat barang apa? Haram. Itu mulai dulu para nabi, para ulama, itu mesti torikoi beda-beda. Jadi kalau bolak-balik ngaji itu mereka cerita, misalnya ono wong di duit sak juta kok hasil riba. uang itu tukang tombok, tukang judi atau tukang zino Delalah saat itu wong itu ikhlas, delalah pas detik itu kepikiran tiga kue. Kita sebagai wong soleh misalnya, itu kemungkinan sah nompo, ya kemungkinan haram. Haram yang mergo duit sak juta itu ainur riba, songgo duit riba atau duit haram. Wes berarti wong soleh mau jupuk hukumnya apa? Haram. Tapi wa imma wong soleh mau menolak yo ya haram. Mergo si dolim tadi terus mendingin Pakai anu kiai ragil menan, beneran tak tombok meneh, dan udah meneh. Padahal andai kan sembuh ke fase, ke fase kan. Nah, itu yang jadi fakih kita ilah yomil kiamah. Maksudnya, kue jadi wong soleh, kue udah nuruti nafsu to. Kudu di perhitungan fakih, sana contoh fakih itu kita ora cocok. Cocok ra cocok itu hukumnya fakih, hukumnya pangeran. Tetap kita darani ono kemungkinan haram, biaya-biaya kita duwe nafsu, sing motive kita ngambil duit sak juta itu eling kepentingan kita apa? sendiri. Tapi kita ya itu perhitungan nak orang kita tompo. tinggu alat nomor, Alat nomor lima, Alat kefasikan. Mana bu, Konco-konco sing sakit mau kitab, Pulau sinau kitab halal wal haram nganti lali jumlah. Jumlah mulai teng Ihya, teng kita kitab Syafil Qadir Jilani jenis kitab Gunyah sampai teng beberapa sarah seorang lagi ya jadi misalnya ono Zaid itu maling nih. maling pedangi wong aku ngerti nak iku hakikate hasil kau maling pedang Lala Zaid itu pasti ku roh api apian Gus pedangi ipek Iku kan kemungkinannya saya wajib menerima nah dari manusia Nah aku ngerti pedang wae Dengan saya menerima maka saya bisa mengembalikan pedang itu kepada yang punya. Dua dengan fakta Zaid ibu jadi zalim mesti pedang itu dienggo begal meneh jigo maksiat meneh. Berarti santrima juga wajib karena itu satu-satunya cara untuk alat pedang ini enggak dipakai alat maksiat. Kalau motifnya itu berarti pertanyaannya adalah baik saya tahu yang punya pedang maupun tidak maka wajib menerima. Fakih ini harus kita ketahui secara masif, secara massal dan kita terima sebagai fakih meskipun nurani kita beruntak. Mosok kiai kok nompo barang colongan. Karena itu satu-satunya cara kita bisa menganalisis kenapa Nabi menerima ghanimah. Ketika Nabi perang be wong kafir, itu hartanya orang kafir disita enggak sama Nabi? Disita. Rata-rata harta orang kafir dari haram ke Haram. Padahal para nabi tentu terhindar dari barang haram. Tapi masalahnya kalau dikembalikan ke mereka jadi alat keharaman, alat kezaliman. Itu sing jadi sirine ayat fakulu mimma ghanimtum halalan. Dan paling angel begitu. Sebab itu gak ada nabi kecuali ngalami dua syariat tadi. Zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ghanimah itu haram. Ya masuk akal, pipi ghanimah itu dunia wong kafir sing rata-rata didapatkan dari haram. Makanya ghanimah iya, di nabi-nabi dulu di haram. Tapi era Nabi Muhammad ghanimah di halal. Dia masuk akal, masuk akalnya kalau tidak diambil maka dipakai kekuatan kezaliman lagi. Makanya itu titenane gampang nunjuk nona syariat para nabi cara fikih masuk akal kabeh. Tapi masalahnya nabi itu beda dengan kita. Misalnya ada pejabat sing nanti naik rawan duit kok jual beli jabatan. Awalang lagi, gue jadi kiai, roh nak pejabat itu sering jual beli nopo. Kue nopo dua itu nak pancen niatem ben duit itu rajin gue kedoliman kan udah di masjid, udah di gue yatim piatu. Masalah kue iku nabi. Terus di sana minta beli limang juta terus eling wayo, boy eling opo. Jadi kira wah nak gak tak tangan kita. Jadi dolim, neng tangan tanganmu pancet dolim. Rai-rai rasolah kan. Tapi tetap fikih tadi harus ya, kita terima. Itu satu-satunya cara untuk menganalisis kenapa para nabi kerso mengelola nopo ghanimah. Tapi nyatane riane Nabi Muhammad, yo ya nyatane diharam no. Karena tadi logika hartanya orang-orang Allah kafir. Itu paling angel nih fikih. sangat angel. Jadi fakih ini harus kita terima secara masif, secara fakih meskipun kita tidak siap. Ya kalau bolak balik nyontok, no. Bapak Rian zaman Sugeng sering nyontok. Ondo rondo ayu jadi kembangi desa. Umat kaji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai kiai dikongkon ngerumat. Dan nak karuan solihah ra perlu buat mikir, karuan solihah afifah ra bakal zina, ra bakal gelem digondol wong. Utawa karuan nakal nyun sewu lonte ra perlu buat pikir wong fasik stealing. No itu karuan lepas kita gak apa-apa ora tanggung jawab sekaruan napa mboten salihah sing wis anti kebenaran. Pangeran maklum. Saya tuh nyakang. Nyakang terserah perebutnya loh. Jadi gue ngembar no kiai utawa santri dekat ya apik ben dadi pacare Ruhin misalnya. Ngaram no santri marki jadi pacare wong fasik, gue disalahno pangeran. Ing ngembarno santri macar, engko nang keterusan iku paling terus kowe piye? Fede, <laughs> Mosok kowe ngene, cumki nang pacar kowe dibantu pacar wong liya, ngar kebablasan. Tapi kayak misalnya, oh para parek-parek iku, jebule sing marki malah wong fasik. Apa kita dikira ini parki dewi kesuwen. <laughs> ya oleh wae asal gue gak. Ya asal kira bibi ya oleh wae. Iku bab-bab paling angel yang fakih, Napa bab-bab paling angel to? fakih. Kau nyata nih, para wong soleh dicek yo ya marki wong fasek. Benora dikuasai wong fasek yang sama. Tapi banyak orang soleh yang milih ngedui kefasikan khawatir katut suasana napa? Kefasikan. Mana akhirnya ana suasana darul mafasid mukodamun ala jalbil masoleh. Tapi kita mau ngaji, mending hukum gue gue kudu cocok ra cocok ku hukume pengira kowe kudu roh lan Imam Ghazali dawe kowe aja geman nuruti wong soleh-soleh sing ra gelem ngaji terus darani kabeh haram lauto bakal ardul haram nif al amal wal numahid asyurut jadi Imam Ghazali kalau andikan dunia ku haram kabeh lah Misalnya saat dunia aku duit haram kabeh jadi Imam Ghazali. Kita pun tetap berfikir, yaitu kita harus ngambil bikodril hajat. Dan kita juga harus ngambil kader yang akan dikuasai orang dolim daripada menjadi kekuatan kezaliman. Lho soal kok ikut kafe haram, kowe kan iso mangan di kodir hajat. nih piye? sedino mangan semisal nek orang mangan mati, ya sih mesti jadi halal. Mergo dulu. ora salah mangan nganti glegekan sing mari haram. Paham ya? Lah tapi terus kemudian ojo jupuk belas, berarti ngembaro donya dikelola wong dolim persen. Terus orang soleh, nah ono jupuke kuasai kita. Jebule mangan warak tenan di ini. Caranya mau kita Imam Jali, lauto bakal ardol haramu adegan dunia ini semuanya haram. Itu bukan berarti wong soleh terus harus menjauhi sama sekali karena nanti pasti ini dikuasai orang apa tuh? Paham ya? Misalnya no tank, apa dikuasai kafir harbi. Tank itu hasil curian terus kemudian, oh jujubuk orang melok duwe, barno ya barno. Bareng digo wong kafir, nggih monggo damel mawon kula buatan kerso. Ya digo ngebom Islam blog berbangun. Paham? Jadi aku bab paling angel yang fakih. Tapi kue juga nganggu nurani, tapi nganggu hukum. Nganggu nurani ya, sekarang melok sebut sendiri dari hukum. Akhirnya ya dikuasai wong tuh. Bab paling angel. Tapi masalahnya kue dewi nanti kekuasaan potensi. menurusan mana urusan wong itu duit, nah, nah itu kemarin. Kita gak meyakinkan, itu kan. Nah, terus dia kira pipi yang ngocor dewi. Jadi ngocor. Gusti, bisakah saya mengelola ini? Ucapan <laughs> oh, itu nggak bisa. <laughs> Makanya saya termasuk ihya eh, paling seneng itu kitab halal haram. Jadi salah besar kalau orang bilang ihya itu hanya kitab tasawuf itu salah besar. Imam Ghazali itu termasuk bab paling lama, paling panjang berkuras-kuras itu kitab halal wal haram. Di situ ada Terus kemudian dalam kitab Al-Huwiyah karangannya Abdul Qadir Jilani lebih parah lagi. Dari Abdul Qadir malah fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Saya masih ingat betul takbirnya karena memang saya hafalkan. Fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Sing darani halal iku halal secara hukumnya pangeran yaitu izinnya Allah mengelola harta itu bukan halal ain, halal kahanane barang. Nah itu orang arah iso. Wong paling soleh sak dunya orang arah iso. Itu beliau mencontohkan kayak gonimah yang dikelola para nabi. Kan itu wong Yahudi senengane riba. Transaksi mereka nyuwun sewu jual beli babi dan sebagainya. Tapi ketika jadi gonimah, oleh Allah dihalalkan untuk dikelola para nabi dan sahabat. Padahal ainya barang itu dulu-dulunya dari harap. Paham ya? Terus itu masalah gonimah. Neng masalah muamalah. Kue <laughs> aku cek eling ini kisah nyata kalau nanti umbel sanggeng sanggeng pandangan di kisaran singkat cerita aku ono wong terkenal nakal lah itu terkenal nakal sing tangga tanggane roh <laughs> singkat cerita aku sing nakal itu biasa kan nakal kan biasanya lomo wes mak tak umbali wes moh duitmu kok haram atau lawakmu saya kata orang gila, nasi lucu itu karena itu, karena itu gue mau nanya rontok tahu ada, barang diubali, bego sih tak tahu. <laughs> Tak tompo kok hasil ngono, rata tompo aku kerja. Ini kan masalah besar. Saya ini misalnya malik ya tuku beras. Berasnya wae Pak Tani. Pak Tani ini soalnya adol beras. Soalnya sampe beras, beras ah, angono tuku. Kowe maling dong. Kowe nak maling berarti gue kekuatan maling masih ya. Adol pulsa rawan tinggu selingko, Adol sekor rawan tinggu kekuatan zina. Lu wong ramangan kan ya iso munggah <laughs> paham. Ulama di iku kan wong lugu-lugu tuh. Jadi nyontok nyontok no mau adol pedang kanggo wong begal. Adol pitik kanggo aduan. Saiki cara ulama sini nggak menangi zaman saiki adol pulsa go demen, Mesti contohnya mana? Ya to. Ono wong bengisan wengkek. Terus jelas tahu itu loro jagongane kekrungu. Piye penghubungi Pak iku rek ana pulsane iki piye? Kowe roh nak terus iku tuku pulsane kowe, kowe santri bodol itu. Kok Mau cek gobo. Ra Nah, begitu seterusnya. Jadi problem kata Syaikhul Qadir Jilani, halal itu halal hukum, halal hukum ra halal lain. Umpama halal halal lain saat dunia kena haram Ayo jajal ya, kowe mergo kowe. Misalnya ke supir bis, jurusan Jogja, Surabaya. Pak, aku mandek, ke mana di Surabaya. Sampai neng di, neng dua ribu coba bis bisku kan ya mungkin. Kalau kita grup copet kan neng di biasa operasi daerah kok. Nah, terus kue jadi mubalek kalian mungkin-mungkin kue kasih kajati standar, Lu kasih kajati standar sih ngono ya kasih kajati. Iku jadi apa sih yang nggak bisa harap? Padahal transaksi kita penuh dari itu semua. Oke, eh, penuh. Ya makanya ini kan. kan. Tapi halal itu halal hukum ra halal ain. Wong dagangan enam pulsa saldo di wong tuku pulsa bayar ya doli. Wong tuku beras ya doli. Kowe supir ana ngumbal ya sterno. ini niatem kan. Napa mereka? Mereka itu halal hukum, orang halal lain. Nah kecuali bener-bener Mesti yo, lah iku mesti haram. Mesti yo contohnya nih, misalnya kayak supir taksi ono wong Hongkong atau wong luar negeri. ini pekerja sing sugih terus takok. Mas, tolong judono gondik klub, Mas. Sing ana wedok sewanan, aku Berono. Cah iku jelas-jelas gak roh. Roh iku mergo mbok tro kuwe sing lha <laughs> iku lha iku terus ora donan wong-wonge takok. Mas, aku itu pecinta wanita misalnya, nak gak mbok terus Gue beres kotor sebenarnya gue raiso kok ain apa? Beto nak bis-bis kan ngomong ning dalan terus diangkut. Nak transaksi kan transaksinya luwe personal loh. Apa meneh ora takok jawab kuno nerangno dhewe. Kan nerangno dhewe. Golekno ning nggon iki kan nerangno dhewe. Lah nak ora takok kan kowe iso bebas sok suci. Asu aku ora roh tujuane. Lha iku bab paling angel ning fikih, nggih, bab-bab. Lha iku terus ulama nyontokno kaya adol arak kanggo wong sing ape minum, adol pedang kanggo wong sing ape megat, adol perempuan kanggo wong sing ape di komersial. Jadi ya, saya kan ono jual beli amat ya. Ono wong tuku amat mergo ape dinggo sesuatu yang halal, ono sing tuku amat ape cara saiki dinggo nah nakal. Paham ya, gitu? sekolah suwun sampean senajan to gue kok soleh sing goblok tetap soleh sing ekor kemungkinan-kemungkinan sekian hukum. mereka hukumnya pangeran kadang rasa sesuai nuranimu, tapi sesuai akal. Kayak gini mah. Saya sama tak beda wong kafir pas perang be wong Islam. Kafir harbi loh ya kayak jadi teroris kafir harbi. Kafir harbi sing merangi wong Islam neng negara Islam. Iku nak kalah bi, ne disita, perempuannya disita. Lah perempuan disita jenenge jadi aman. Nah, kenapa Islam menghalalkan itu? Karena kalau itu kembali ke negara kafir, amat ini dikeloni wong kafir, produksi generasi-generasi kafir harbi. Tapi nak dikeloni santri, enggak yang memproduksi generasi santri. Nah, kita harus cukup punya akal untuk menganalisis itu. Kenapa amat halal? Ben kita iso ngerti kenapa sahabat kadang yodorabi ya amat. Sing songko sitaane wong kafir. Nak kowe nganggo nurani tok, wah kita kok gak pas. Orang resepsi ini kok dikumpulin, Iku ratusan pas-pasan coro nurani gitu. Paham ya? Jadi kalau suwun ini masalah. Nak sing ngene aja nganggo nurani, nganggo akal, gini apa? Akal. Tapi ini perang loh, perang hafir habis zaman di sini. kira orang amat amat, kowe nang mulai amat. Oh sembrono kowe. Zaman sini, zaman saya saiki bare ra ngono kayak iso kowe saiki. Nggo tuh amat, boleh amat saiki. Serabi wong bisa desa semurah murah wis amat bareng. Cuma kula nerangno iki khawatir kula sampean kok gak paham. Kenapa neng Islam iku tau ngalalono, napa? Amat. Ngalalno nima ngalalno napa? Amat. kontai itu seperti itu. Anggap aja semacam penyitaan. Kalau bolak-balik nyontok nolak ngaji temu mriki teng pundi-pundi. ono begal neng omahmu nggawa senjata api. Berhubung gue jaduk iso hizib popos, jihali sobo lumpuh lumpuhno. Terus sok zuhud senjata nabi bagian. Monggo gadani jenengan damel malih. Alasan mau zuhud iki rawek kudu tak balekno sing duwe. Iku jenenge soleh bintu Mau ini mentang-mentang soleh mau nyekel wow. wah. Monggo-monggo pedet malih niki kula boten derek. gada yo senjatane digodoli nale dul dul paham ya. Mestine tetap kamu sih sita wong kue kiai ramalah tiga jahat orang Arab mbok merkosa wong. Nah, berhubung kita negara Indonesia yang kok diserano polisi, tapi jelas kepastiannya barang itu sita, coba orang buat sita, ya monggo monggo gadane jenengan kula balakan. Ya, ya masalah, napa? Nah kira-kira ghanimah itu mirip seperti itu. Logikanya kayak wong nangkep penjahat gawa senjata tapi Apa senjata api ini harus disita harus dikembalikan? Harus disita. Lah kira-kira logika ghanimah itu seperti itu. Paham ya? Ben ngerti duduk perkara. Ya kira-kira gitulah analogi napa? Kiasnya napa? Ghanimah. Berarti Imam Ghazali di kitab Kitabul Halal Haram itu rangno debutan. Syabdul Qadir yang rangno debutan. Masyur Dawi Syabdul Qadir fal halal halalu hukmin la halalu ainin sing darani halal iku halale hukum ora halale anu ain. Jadi misalnya no koruptor belanja rokok neng gue, ya sudah kamu terima saja. Ora kok, wah aku mesti duit kok jahat. Ya rasa ngono pokoknya tuku. Ya semua itu asal kamu melakukan transaksi yang soleh, misalnya kue supir bis, ya usah mikir pengumuman. Sing badai nyopet kalau aturi medun, sing badai niki kalau aturi medun. Mergi niki bis halal. wong halal, wong haram ku ora zina haram nyopet haram, santri lunga minggat yo ya haram. Lunga keluyuran ninggal anak bojo terlantar yo ya haram. Senajan to kowe muni niat dakwah lah haram samu Paham ya Kiai mutung yo. Misalnya orang kiai istiqomah niai, jebule ora prospek profes terus mutung transmigrasi ning Kalimantan iku yo haram. Berarti kiai minggat jenis, paham ya kayak Nabi Yunus, iku jadi nabi kakuati. Terus ming minggat. Istilah Quran yo minggat isabaqo. nama ming? Iku yo lunga haram. Masuk gue apa nyuper bis ngumumno nongol, Nggih sing badhe maksiat monggo medun. <laughs> Terus <laughs> Ya soalnya eh, diterno. Ah, eh, Tapi rasa doang semoga hasil hajat. Jadi bisa ditulisi. Semoga yang baik hasil hajatnya. Eh. Tapi darani sok suci. Ini biasa wae. Jadi nyetel dangdut terus kau wong awam ngono. Wis gedek-gedek ora wis. Umur wali wae ada sok ikhtiyat, penting urip pun wis. Cuma kalau cerita hukum, Cerita apa? Hukum. Sementing hukum itu sampai ditentang wong soleh. Kulo nu cita-cita kulo nak ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku tengah akhirat cita-cita kulo setunggal. Ojo sampai hukumin Nabi ditentang wong soleh. Udah ulama Nak wong dolim nentang Nabi ku wajar. Tapi ki wong soleh nentang ganjeng Nabi. Ya iku mergo soleh tanpa ilmu. Jadi ini jenenge khawarit. Mulane ele-ele wong khawarit mergo wong soleh tapi malah nentang kanjeng. Nabi. Nang dolim tentang Nabi kan wajar. itu wong soleh tapi nentang. Lah iya misalnya ana wong beling ora percaya kiai kan wajar, tapi iki santri soleh. Roh kiai ini jagungan ambek rondo, terus suudon. Wah Pak kiai jebule jagungan ambek wong liyo. Lha iku wong soleh tapi suud gak ngerti kiai ini mau. Jebule mbek rondo iku misanan utawa dakwah utawa bisna. Wong jagongane ngarepe wong agar. kecuali huluwang. Justru nak ono kiai alim jagoan mbek wong wedok liya ngarepe wong akeh nunjukno saleh. Kok malah dadi jatuh kiai kok omongan mbek wong ayu iku wong saleh bento tak kandhani. Justru wani omongan ngarepe wong akeh ketok halal mergo syaratte mbek wong wedok liya iku di depan umum. Paham ya? Ya akeh wong saleh bento nak jagoan mbek rodo tak nyepi ben aku nangkan santriku ya malah nyepi ku haram dul-dul. Paham ya? Lu justru nyepi itu sing mari haram, gawe Nabi iya, jelas layak keluarna rojulun iya, bimroatin jogeman wong lanang itu nyepi ambek wong wedok. Mulane ale alim nanti tamu wedok ya ini yang teras ning depan umum. Justru iku sing mari oleh mergo di depan umum. Lah santrine sing soleh roh SK. Iku elek-elek santri soleh. Mulane sing soleh ya masalah. Nah tampo ilmu. Wah, kenaan Pak Yai ditamu aja <laughs> justru di depan umum kok oleh. Justru sing bahaya nak nyepil. Oh ya ono wong saleh ngono ya akeh kenapa Tak jane ini iku sing udah ketara wong ya malah haram blok keblok. Tapi rata-rata kiai ya ora dinyali kok nang konakan <laughs> padha tene. Saiki waktu ya tene waktu padha <laughs> padha balule. Ya lagi-lagi justru aku jagoan mbek wong aku pengen rada oleh di depan umum. Kau kan kayak iso pola kowe di depan. Oh, mereka pantangannya layak luwana rojulun bim rohati. Jelas ya? Mulane paling bahaya itu nak wis kesolehan ditentang wong soleh jadi ini iku ini apa jadi ini apa? Khawarij. Nabi itu tau tersiksa ditentang wong dolim, tapi tersiksa ditentang wong soleh ya itu rupa rupanya wong apa? Khawarij. Jadi zaman Nabi Sugeng ana wong amin sholat. Nak rino poso, nak bengi sholat poso. Tapi bareng Nabi bagi ghanimah. Nabi nyun sewu ya saenake. Wong saenake wong saleh, saenane Nabi ya tetep maslahat. Jadi ana wong sing ora pati Islam dikai duwe akeh, sing santri hafid soleh dikai popo. Nabi ku ya pancen ya unik di sisi-sisi unik. Santri sing ke ngaji gak dikai popo. Sing ngaji lagi pisan wong abangan dikai duwe akeh. Nah, sahabat-sahabat sing umumnya sahabat ya, wis Nabi melakukan itu pasti ada hikmahnya. Wong khawarit bar salat, bar salat, wong salat, salat sunan, nah, salat fardu akeh tunggal. Ya Muhammad, hadihi kismatun ma urida bihi wajhuwa. Ini mesti pembagian sing ora krana golek ridane Allah. iku padu mra iku mergo dulurem sanakmu, mulane mbok kei akeh. Padahal tadi dia ikut memberi kontribusi. Terus fatala wa wajhu Rasulillah Nabi muara besar marah besar terus dari Umar kalau paten ini ojo ojo paten ini kueku kalah khusyuk runa hati solatem dibanding solat ini ini apa-apane ibadah dibanding ibadah ini ini apa apa, tapi ini keluar kau Islam kenapa ya Rasulullah ini ya mereka tadi curiga sama kebenaran masyhur terus Nabi ngendikan kruju min di'ti hadza ya yaqra'una al-Qur'an la jawi zuhana cirohum yang ad-din kama yang sahmu minar ramiyah Nah, kena jadi wong soleh ku hati-hati. Wong soleh ku malah tinggal alat legitimasi setan. Mereka nak ngomong dintel mereka soleh. Padahal bahlul, padahal kop, kop. Mana hati-hati. Jadi wong soleh. Ya mana tadi. Ya, kok mau mandek wong itu? iku kiai opo. Lu padahal ngomongnya di depan umum itu termasuk solusi untuk menghindari fitnah. Dan Nabi paling anti nak omongan mbek wong itu. Nyep, nyep. Ini kan kiai ini wes apa? Itu petuk ini teras ini ratan gede. Mungkin ada tiga orang ngayu, petuk ini perapatan. Petuk ini perapatan, suakrab, guyon. Kok mau nggak di fitnah kape Padahal itu cara terbaik. Oh coba benar jadi fitnah tak peduli ini kabar lu ya malah perkara bocah orang. Wah ya jadi lagi lagi. Ya. Malah nih kiai kiai soleh ya akeh mulahnya itu. Akeh kiai soleh ya akeh pondok Quran pondok kitab kiai ini mulang mbak mbak. Tapi ya rata-rata di depan umum. Artinya di tempat yang mudah diakses. Depan umum ragu tuh perapatan boleh mudah ya teras. Ora oh, kok depan umum berarti kudu ning lapangan. Ya ora kudu ngono pokoke paham ya jadi ini penting kalau terang. Akhirnya Nabi duko, Nabi duko terus semenjak itu selalu ada wong soleh penentang kebenaran. Seorang ada wong soleh penentang kebenaran. Ya, itu nganti ini. Terus ngono Jumatan entah cuwilik ruang. Kulo rian menang itu, ya. Wanyaran-nyaran <laughs> kiai ono biaya semangat suan kulo. Ditulis ibu kuman. Anak-anak kecil dilarang dibawa ke masjid. Mereka mengganggu kekhusyuan sholat. Berarti umumnya sholat kulo. Jangan setuju kalau aku ini setuju apa? Benar, Jumat itu khusuk beneran atau cilik dolanan. Samong ini. Ya ana ono pendulanan yang terminal, dolan nomor masjid ya ora ini. Nem caci cilik melok bapak Jumatan piye apik itu pendulanan itu nomor masjid. Nah ora oleh kono pendulanan yang terminal. Terus Lah ini masjid ya. Ya apik caci cilik sing ngrameni timbang kowe yang ngrameni ya mending ngono. Lah misalnya caci cilik terus meneng kabeh iku jenenge ora caci cilik, cah idiot aku mriko. Dijak bukan Malang <laughs> terus aku ya mrenge. Aku bener Pak. Ya ora tok khawarit tapi bener. Ya dene papa tapi kalah keramat baik kula ya akhirnya ya nurut ini tapi bengkermang germang Aku tuh sering ngaji Nabi lah. Paling angel ku kan musa soleh sih sing Bok Mbok gedingi khusus era karuan. Bok dukung goblok era karuan. Lah kok roh. Nak caci cilik ramah. krungu Gus. Jare fokus ibadah. Kalau nanti ditamu ke Tuban, kasusnya mirip seperti itu. Gus hukume wong, hukume Jumatan, imame lagi limo solawat piye Gus. <laughs> ya enak. Kowe nak nak nganti yakin nono khotib ra maca selawat itu kemungkinan itu uang drengki. Ya. Mereka gak mungkin. Biasanya umumnya uang rong ono jumatan ya. Nak uang soleh wiridan dewe, nak can mau omongan dewe, nak sing kesel turu dewe aku bener. Jadi nganti ros saleh khotib iku mesti rotok hasut tapi mriko gak trimo. Lho kula krungu tenan yakin tenan. Ya berarti ya hasut tenan tapi mriko. Mereka Mergo wong anti detail saleh khotib iku gak mungkin. Ayo jajal wong Jumatan apa apa disan. Umume wong. Nah sing saleh teko deg ning Arab terus wiridan astagfirullahaladzim mustabir terus bariku turu biasane wis ngono kula. Engko <laughs> sing nom-nom teko nggo guri ambek madhep ngetan ngumpuri apa khotib ambek omongan ambek kanjang. Mau bariku takok ora barbar ngono to. <laughs> Iku ora mungkin roh khotib maca selawat ta ora iku orang apa orang mungkin. Nah sing wong alim biasanya malah Jumatan teko guri. Wah, ya, meh komat lagi do teko. Semalah parah meneh. Ayo golek contoh apa? Nah sing kaji kaji anyaran semalah ribet noto serbane gue ngarep gede-gede gue serami mikir. hotel mau ya, coba itu tadi. Jadi kemungkinan sing roh detail wong wong hasut iku mesti roh detail. Mergo yang dari awal meliti salah Gue kurang detail gue bawa. Terus akhirnya saya menang. Menang terus. Ya menang deh. Tapi nak misalnya tenan khotib ninggal mau solawat, nak misalnya tenan. Tapi masalah sing jamin ikut tenan sopo. Misalnya kue tok seksini lagi si tok loro, boleh mau hasut loro. Boleh hasut loro mulai apa? Ayo neliti salah khotib. <laughs> Iku lagi roh detail. Nak umumnya wong, oh sing umumnya wong roh detail. Ayo. saraku wong soleh mau terus gede-gede kok ngarep, terus apa? turu. Mergo wong saleh iku <laughs> mesti wong saleh padha dene. Wong ngerti nak ngantukan kok berangkat jam 11. <laughs> Paling wiridan in ya 10 menit pertama, ya toh. <laughs> Akhire pas wayahe khotibe munggah wayangan ngantus. Lah nek sing rapati saleh-saleh kan malah tekane kok guri. Ya mau cah nom-nom. Mau kesimpulannya. Ora ora berber jumatan. Ya, Mas. Jagongan mbek kancan. Engko ya berjumatan. Ya oke. Lah jenis ngene mosok roh khotib maca apa? Selamat. Jadi angin, eh wong soleh ngono iku senengane neliti. Nah, wong ana Jumatan wis apik, zaman akhir ono Jumatan wis apik. Kok neliti salah-salahe napa? Lan nek cara fikih ngono, Ono imam kok lali rukune khutbah ninggal selawat, ninggal maca Quran, iku dibaleni Jumatan. Tapi nak tenan, masing nah, jamin nek iku tenan iku sapa? Sing jamin nek iku tenan yang Pasuruan kita tahu kejadian. Kalau ditakuti santri kulo, yang Pasuruan pedalaman. Sing makmume santri kulo kebetulan dia ini tahu imam pasti udah jadi imam. Bareng bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngatur, iya tuh, langsung ngatur. Terus oh, tiba tiba terima. Salah bobo. kurang bodoh ini kurang aja. Oh tipe orang kan. Halife kok parpol sih. gak jadi yang sedih. Botor. Rasulullah. <laughs> Jadi bar salam sih sok ngaco. I ada. <laughs> nih gak tidak mau salah aku Jadi kan mau ramu cengeng ini jadi sing protes. <laughs> Terus protes gak terima takut hadirnya. Jadi hanya saya ini saya botol boten perhatian. Terus orang usah akhirnya bubar. Oh, soalnya wis. Kau usah terus no soleh ungger mengan wis tak. Ibu sisa-sisa kuarit Wah, sisa-sisa kuarit, Serau sanggung. Wong jelas. Idaku tali sohi bika yomal jumati ansit wal imamu yahtub fakot lahau. Ibu mana kan aku Jumatan jejer ruhin, hin ojo omong. Iki lagi ono khotib. Aku ngandani ape weh jari Kanjeng Nabi fakot lahau ta. Jumatanmu rapati ditampa pangeran, mergo ngajak ansip menengo. Lu menengo ora kalimat ngadari iku wis salah Kanjeng. Nabi pun ngadani, ayo nong golek salah khotib. Oh. <laughs> Wong idza qul tali sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yaktum faqad lah. Kowe ngandani kancamu pas imam khutbah ke ngandani meneng-meneng ora khutbah. Iku ae salah. Padahal ngandani ah apa meneh? Ayo nong ayo ngenteni ra maca selawat. Bareng imame lari terus lali. wah oh, ku fakot. Oh buyute ora terima larut. Nah, bareng tak omongi ngono. Jadi cara kula seperti itu. Jadi kemungkinan kemungkinan wong roh saleh detail nak cara kula mau hasud kemungkinan. Kula ora hasud Gus, tapi delalah roh. Delalah roh hukum delalah ora ngarah yakin. Tak takon, ku yakin tenan. Kados iki, nek ora yakin ya, al yakin la yuzalun apa? Bisa. Seruai. Anu jumatan tentang daerah-daerah wong alim wa aman. Khotib keliru ya. Mereka kadang mau jadi rasa-rasa. Mau kita mau coba boh ben ngono. Ya ana masih kira ngajar. Ah jude Gus Bayu makmum berarti sah ya sah. Wong hasud kok didukung. Wong nyawa nyawa al khotib nyawa al imam cara kula wong hasud. Nang akhir salat dumadeng ngulon sahabat. Repot apa? Nah, sekali cara bapak, itu saya kena dikandani, nah bapak sering cerita. Kalau dia itu Rois Fatul muen yang sarang, <laughs> kalau digajeluk bapak. Kue Rois lah jadi jawab pertanyaanku, itu mau. Nah, cara kita pak, nah imam gue salah, nak wong lanang kan mau cenderung tasbih, tiling nombe tasbih, di demo lah, di demo tasbih. Nak sing salah wong wedok, jamae wedok demo be nopo, Keplok. Ya keplok orang ini, orang ini nang keplok kok ngeplok orang ini ngene mau. ben gampang loh, Nah ini kan spontan gampang. Jadi ngeploi apa punggung tangan. Jadi keploi orang ini. Nang ini kan berarti niat keplok keploan Bang. Neng fakir-fakir contoh apa? jadi cerita imam mau jadi Karena sanggup grup ini jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. sabihi isma rabbika ala alladhi khalaqa fasawwa. Imam subhanallah jadi makmum. wale ini kuliah ya ibal kafirun. Subhanallah. Diganti kulhu aja. Subhanallah. Imam mikir. Mosok surat pendek aja salah. Dan mestinya kan umumnya kan imam engkek mau sabi hismat ahlata hadisul khosiyah sebelum meluntir afalah yang turun ilal bo ilal ibil bo ilal sama lagi meluntir. Jadi ganti surat kul hujat di subhanallah. Sesuai terus orang sih rakuat. Orang mau maca Fatihah. Jadi <laughs> dene mau cari surat sing keliru. Jadi suratnya sendiri digonta ganti. Akhirnya terus imamnya mau coba fatihah. Lah dewi bapak, hukumnya makmum sing muni orang mau coba fatihah itu biye. <laughs> Bukan bilang kalimat. Tapi harus melakukan itu karena di ngaku subhanahu itu amin gunta kati surat. Wah, <laughs> Kemilah subhanahu terus apa oke, mau akhir cek subhanahu dia amin ganti surat. dia gak terlintas nak laline mau maca Nah, akhirnya makmumnya terang-terang. Orang oh, mau coba. Ya terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. <laughs> Menoleh apa oleh ngapal lo habis mah gue suwi Jadi sekali mau maju kan apalah nih buat Mumpung jeeling terus. <laughs> Sampai akhirnya lali gak mau coba. terus kowe piye hukume makmum sing dimum? Orang oh, maca Fatihah. <laughs> Tak jare kancaku, Allah Gus, Sholatnya batal lah, mau takbirnya kan gampang. <laughs> ya orang ngono nak darurat ya serah batal. darurat. Tapi kudu sak kalimat. Maksudnya sak kalimat itu mengingatkan sekadar kalimat yang dibutuhkan orang mau coba fatihah tapi orang mau coba fatihah buta orang karu karu <laughs> Iku berarti melakukan kalimat yang lebih apa darurat kan dimaafkan sesuai kadar Orang mau tuh Fatihah, oh imam penampilan itu. <laughs> Iku wes keluhan, komentar udah wes keluhan. Kalau terus nawal makola alfa misal salah contoh makola kang kami lima orang ngapain tolong pulau iku analian anu anhu rumah wajan. Inna asafil amali saat menyangi langile ngamal Iku arba uhi solim papat berapa tingkah Siji al afu nyepuro intel hodobi kane mureng mureng. Angel-angel ngamal kono papat Siji nyepuro padahal kamu mampu mengeksekusi Jadi kue presiden atau bupati atau kiai atau wong juga tersinggung Padahal kamu punya kemampuan untuk menghukum orang yang menyinggung kamu. Terus kue nyepuro, itu top tenang. Sini al afu intel kodok. Muruya yang riwayat nopo anak saat temen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku iku kala dawuh sapa nabi. Mante sapane wong kafa iku ngeker sopeman man, lho bahu ing muring-muringe man. Kafa mengko ngeker sopo Allahu Allah anu sanggeng man ada bau yang siksane man. Ing nyiksa man nggih, ada utawa ada bau yang siksane Allah ning wong iki. Ini biasanya gaya-gaya nak ngoten mana ini pengkali kalih. Nak ido file master teng fa'il berarti kafa mengko ngeker sopo Allahu Allah anhu sanggeng man ngeker ada bau yang siksane Allah. Allah menahan siksanya supaya gak kena orang ini, orang itu. Waru ya tin wa atau anna usat temen kaji nabi kala dawuh sapa nabi man di wong kafang ngeker sapa man kudu bau ing muring-muring man. Wa basatolan jembarno sapa man ridho ing ridane man. Maksudnya dia kalau emosi ditahan, tapi kalau ridho disebarkan, kalau sedang puas disebarkan. Ini kalau dia buruk ditahan, kalau sedang baik kebaikan itu disebarkan kemana? Mana wabah dalolan nyerah no sapa wong ma'ruf ing sifat ape wong bahwa solala nyambung sopo wong mau ing rahim wong wa adalan kali sopo wong amanat tau ing amanat iman kholak wong mongko nglebokno ing man sopo Allah Allah azza wa jalla yaumul kiamat ing dalam dina kiamat dilebokno nabi nurihi ing dalam nuri Allah cahayane Allah ala dzami ingkang aku rawahu delami wong sing iso ngendhalekno emosi menyebarkan kebaikan menyambung rahimnya mendatangkan amanah yang dibebankan ke dia mesti mlebu swarga dalam posisi fi nurihil akdom dikawal nuri Allah yang paling gede nurun ala napa nur terus niku panjang berat tenan wal judu lan lumo ai badul mali tegese nyerahno dhuwit fil usrati ing dalam masa kangelan ai fi waktu fakir ing dalam waktu fakir wa su'ubatil mali lan angele dhuwit jadi lomo padahal kamu sendiri kesulit kesulitan wal ifatu lan wiki haram manul haram fil kholwati ing dalam persepen eh fi waktu infirot, terus waktu diwian ane nasi saya gue kuwi ini gede abe cawe itu liyo ayu gak ana wong roh gue tetep wiki wae gue kondang tenan apa kondang yo abe wong itu ayu gelem terus gue tetep wiki kondang tenan wal ifatu fil aiman aimanul haram fil kholwa fi waktu infirot anin anin ini dalam waktu diwian ane nasi saya manusia Fal afifu mongko te wong sing wiki tenan wiki kebaikan sing hati-hati jeneng wiki. Fal afifu mongko te wong sing wiki ku man wong ibasiru kang nandangi sapa man alumura ing boro-boro perkara. Ala wif kisari ngatasi sesuai syarat. Ala wif kisari ngatasi penyesuaian syarat nopo ne. Kok kepen maknane jo ala wif kisari ngatasi maknane sesuai apa sesuai. Nyotoki ala wif kisari ngatasi nyotoki syarat wal muruati lan muruah. Muruah itu etika dasar satu etika kehormatan itu ning muruah. Wa kaulul haqqi lan sing abot meneh omongan bener liman maring wong ya khofu kang wedi sapa wong ya khofu kang wedi sapa qail ya hu ing man. Kasultane kodine sultan seirin kang wajud. Kamu ngomong kebenaran di depan orang yang kamu takuti itu ya luar biasa. Nggih ngomong kebenaran di depan orang yang kamu takuti. Awiyar juta arep-arep sapa wong hu ing sultan. Jadi kamu ngomong kebenaran di depan orang yang kamu berharap dikasih sesuatu itu kan beras. Kali ke diundang bupati, wis ngerti kan apa tiga gue Jebule kue rono. Yo ngerti apa tiga dua tapi kamu tetap mengingatkan dia sesuatu yang dia sah, salah itu kan berat. Kan gak situ salam tempel. Jadi yang ngomong kebenaran di depan orang kamu yang takut atau di depan orang yang kamu berharap berharap. Itu kan sama-sama berat karena kalau di depan orang takut kamu takut disiksa, Nah di depan orang-orang yang berharap kamu takut gak iso salami tempel, gak di rumah dihormati. Misalnya seorang hafid di bidang bupati, mas hafid training, aku pengen format hafid. Barang gue nih gue, Pak Bupati kalau nyuwun saya udah di mater apa. Jenengan namun seneng hafid to, gimana mau Quran dia, mbak pak menyewa nyewa mau Quran terus putih, asem banget. Oh nasi wani hafid mendingun. Jadi bupati sing sering undang semaan gue tuh no, Pak sing untuk ganjaran wong maca Quran, orang mau sing nyiwangi wong ngene iki. Kewan Ayo wanita orang Nak kepen ra diudang diundang meneh selawasi. Padahal ini wis apik gelem ngundang semaan hafid, tapi lu ape nak hafite no Pak, sing afdol iku wong yo maca Quran dhewe jamane wong ngene iki. Kewan. Nah ini saleh tenan mrene ngene. Lah iya aku kepen loro-lorone yo sering maca Quran yo nyewa sing maca ya ape Tapi akeh-akeh tersinggung yakin tak jamin. <laughs> Wani ya ono sing wani. Nak kula wani, mari bupati ini nate mondok dadi apa? <laughs> gitu ada. Gus kali-kali dolan ning kabupaten ngene. Eh opo? Eh, ngaji-ngaji to. Ngaji niki ora apik malah sopan. Undang-undang kiai di sopan <laughs> guyu. Wah, nyoro kesusah jenengan. Ya nyorok nyoro salam bener ini. Nah, kan rong keramat ngono. Keramat itu ora masalah. Tapi jelas berat ya, ngomong kebenaran ambek wong sing berharap maupun takut itu pada berat. Gue ya. hebat. Cara Sayyidina Ali hebat. Inna asad bel amal uhi soli. Wal asad di sawah salan sente makala sing kaping 6 lan 30 fi zaburi dalam kita zabur. Iku tanya ana dawuh ini. Awha habani wahyu sapa wa taala ila Dawud amarin Nabi Dawud di salam. Wahyu ngaten, inal akila saat wong sing dene akal al hakim kang bijak e kamilal ilmi tegese kang sempurna ilmu ini. Wong sing sempurna ilmu niku la yaflu ora sepi sapa kamilul ilmi min arba'i saatin sanging papat pira-pira masa. Yaksi muha kang bagi sapa akil ha ing arba'a saat ala hadil amal ing atas ikhlas pira-pira ngamal. Siji dibagi saatu nono masa yunaji kang munajat sapa wong fi ing dalem sa'ar iman. Ada saat dia sendiri bersama Tuhan. Iku mulane banyak ibadah sing gak disunah jamaah. Saiki. Lan kula bingung zaman akhir. Sajane tahajud itu termasuk sholat sing ora disunat apa? Jamaah. Nah, saya kira gerakan tahajud bersama. dari repot. Kue nentang yo repot. Barang apa kok bo? tentang, mbok dukung wong ini tahajud itu ora termasuk sholat sing nono jamaah. Akhirnya suwe-suwe imam iku ngeleksi. Sentimen pas tak imamnya aku dorat teko. Ngono sing biasa teko rata teko. Ora enak ora teko. Teko. Mbok mari kena absen. Repot mana. Kalau pula balik takoi. Ono masjid pamit kulo. Gus, gading ada ono jamaah tahajud bersama. Nanging daerah-daerah kados daerah kulo kan daerah wong alim, ya. daerah ahlul ilm, sarangan daerah ora usah ter. Tapi nak daerah-daerah terbelakang, nggih monggo mawon. Wong nak tahajud ya udah turu, paham. Ya? Tapi yo ya repot-repote Nyeten, cara wong alim kan ini. Iya jujur, ora pornografi. Cara wong alim kan wong sepakat. Kumpul bojo ku ya ibadah. Kelon ku ya wis ibadah. Lah saiki misale sing wedok <laughs> ape dikeloni sing lanang, ape takut tapi lu jamaah. <laughs> Iku terus bener di. gue di bojo. di bojomu mulu sing elek, bojomu iku lho. Ape mbok kumpuli terus pamit tahajud berjamaah. Piye gitu. Mangkal saya, Mustafa Husu yang muni mangkal. Jadi mencen angel zaman akhir, tapi gue nentang barang apa kok boh. Tentang tapi jerap ya barno ora Wah bubar semua, ngono wae. Aki-aki ora kuat suwe. Tapi yang jelas kesepakatan ulama tahajud itu oleh jamaah. Jadi keliru, yang tentang ya keliru. Jadi banyak sholat yang tidak disunatkan jamaah, tapi kalau dilakukan jamaah juga bu, boleh. Tapi tidak jenis yang disunatkan jamaah. Tapi kalau dilakukan jamaah juga boleh. Nah, kecuali awal-awali sholat yang disunat jamaah kau istisqo, sholat rio ya hanya awali sunat jamaah. Tapi ya sama, andikan sendiri juga boleh, paham ya? Kalau tahajud tidak disunatkan jamaah, andikan jamaah juga boleh. Sholat istisqo, sholat rio ya oke sholat dewan oleh tora Oleh, tapi jenisnya yang disunatkan berjamaah. Jadi kan nono yang makalah-makalah. Nah, beberapa daerah lagi lagu gerakan tahajud berjamaah. Ini tapi ya mesti pengurusnya masjid khilaf. Apa ya jam biru? Oh, nasi mending ini. Jam sebelas saya, e, wae wong rong ngantuk. Ono sing bantai. Tapi wong rong turu dah ya ngono. Jadi sak wong jam luru. turunnya lagi rong jam setengah papat. Bareng setengah papat. Dua teko jam papat seberapa. Itu es subuh. Sajane cara lo nak iso rong salah. Baby ya. wong iku ibadah ono sing sisi munajat. Munajat itu berduaan kalian Allah piyam Ya mbak, jadi ada saat gimana ibadah saja nih. Tapi nak ono gerakan ngono semongko mawon. Spiro-spiro nak gerakan anan bareng. Tapi ono sing engke. Grup WA kota-kota ya ono sing engke. Kancane jam jam sudah tahajud. Jadi orang kok podo tahajud mau iling-ilingan tok. Tapi sing loh ya- <laughs> sing ngeling sing loh ya tahajud, sing sing loh ya berhubung mangkel sudah. <laughs> Kulo ora jare didutokno wong. Aduh, padha engke. Wasika yatil khal yunaji fiha rabba bidzikri lan eling Allah wa tilawati kitab bilan maca kalame Allah wasika yatil khalilan mengadu keadaan, mengadu anane keadaan ini sanjinge Allah. Mesti sikatul khal ora ngerintih matur makhluk tapi ngerintih namung matur Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Yakub innama asku bati wa husni ilallah. Saya kalau susah ya matur ning Allah. Jenenge wasika ya khali. Lan madulno. Nggih nak orang Jawa mengadu madul. Lan madulno keadaan ini ini indah ana ing kersane Allah. Wa nahwi dari kalan swadane mengkon-mengkon Wes, ada saat di mana orang baik pasti munajat sama Allah. Momen kedua wasaatun nan mongso, wasaatan wasaatun. Wasaatun. Gak satu nih ngarep wis satu nih gurine yo. Wis satu, ngarepe saatan nih gurine melok napa? Saatan. Pokoknya kudu konsisten, nah saatun saatun kabeh, nah saatan deh. Ya, saatan kabeh. Kitabmu, tun nah. Tun. Wasa atun lan mongso. Yuhasi bukang ngintrospeksi sapa wong, menghitung diri sapa wong fiang dalam saah nafsu yang waduh ini mana. Kayak coba gambar senton nyatet sopo wong amal yang berapa amali wong waharoka dihilan berapa gerakannya wong di dalam tubuh bengi wanaharan ino Filka di dalam kertas. Kaki itu kertas dokumen. Melirian ya orang ulama sih ngono. Jadi isuk dituasin, Aku bersubuh, bariku wiridan, bariku melepo, bariku ini Terus ngono ape turu didelok. Sekore akan di no? Sekore no. Oke, jadi biaya ayat amalahu wa harokati wanahara fil kahit ing dalam buku. Sumanggiru mengko ningali sapa wong ku ing kahit fi akhirin nahan wa akhir rina wa fi akhir lain wa akhir bengi. Fayaskuru mongko syukur sapa wong au yastaghfiru atau istighfar sapa wong. Jadi bar ditulis kemungkinannya dia syukur atau istighfar. Tobo wa fayaskuru au yastaghfiru samini. Wasaatun nan mongso yamsi kang lumaku sapa wong fi yang dalam saah ila ikhwanihi maring kanca-kancane wong. Ada masa kamu berjalan golek kanca-kancamu. Tapi syaratnya konco neng kene di narupane wong ake yuk biru nakang ngeke ikabar pala di hu ing wong biuyubi klan cacat e wong. Ayo ono sing ngisong lakoni iki paling apa? Kamu punya masa mencari teman-temanmu yang siap mengingatkan kekurangan kamu. Jadi TKN ini, dolan iki kekurangan kekuranganku piye? Mau bareng diling matur maturun, matur Ono sing gelem Ya tim pemenangan pemilu dolan yang rivali. Aku no aku bareng no. kamu kurang gini kurang gini matur nuwun gitu. Mulai. Yo, jadi ya, Ada masa dia nyari teman-temannya sing gelem nyeritakno elek. Elek. Jadi misalnya Mustafa dolan ning Ruh. aku apa? Gen, wae. Kowe gayamu lo eling pangeran tapi juga eling macam-macam kudu eling. Matur nuwun mungkin kalau benahi terus mulai. Oh, nanti bisa nih Berarti misalnya tim 01 ya matur tim 02. Kekuranganku apa? Bareng dieling matur nuwun. Sing tim 02 ya matur 01, dieling ya matur nuwun. Wah ngono tenan ibal ya, datun thayyibatu wa rabbul ghafur. Ana sing iso nglakoni iki. Wasaatun yamsi fiha ila ikhwanihi alladzina yukhbirunahu ayubi. Nyari temen dikon memberitakan ngeling no sing salah. Terus gak emosi. Tujuane ben iso vaksin. Wes sampai bojo ya latih ngono mbek bojo. Bengi-bengi kok ada bojomu. Dek aku dadi bojomu iku salah kok. Wah, siji ra ganteng kere. <laughs> Wah. ya ta. Siji wis ra ganteng kere jalukan. Wah, nyoro. Bojomu ya tak <laughs> Mas ku apa? Wis rayu nglarang wayu. perkara <laughs> tok ya lho. Wes ngene iki kebaikan yang kita ada harus nglakoni. Mari perkara, perkara. Mau gak hadisnya kaji Nabi itu? Oh itu Nabi Dawud, oh, gampang. Orang Nabi ini kita, Nabi Dawud. Maksudnya kita kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. sari syariat Nabi Dawud. Penting gue Nabi Dawud ya mbak. Mana? Oh Nabi Dawud ketemu. Lah aku rabukku. Lah dengan Nabi Dawud. Hmm. Kita juga sudah punya Nabi. kita buat nanti Dawud. berat ya, paling berat ya, apa? Apa wasaatun yamsi fiha ila ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi'uyubi. Masa di kamu nyari-nyari temen sing siap memberitakan tentang elekmu. Terus gue nompo salah Serasa nih, ngabut, malah tukaran ya aku tak jamin malah tukaran. Wa nan mong Sofia kang dalam sa'ah yukholi persepen sopo wong an sopo wong ya truku tegese no sopo wong bena nafsi lan antara ne wong lagi sing penting. Sing keempat lakoni tenan. contoh kita orang mati Nabi Dawud, tapi kita dalam hal ini sama. Seluruh ulama sepakat ini ini sama dan penting. Sing nanti no para pangeran lakoni ini gini. Ada waktu kue iku dhewean menikmati barang halal. Ini penting kula suwun sinten mawon sing seneng pulau ini lakoni. Kula nate coba hadis begini di Kabul Akbar itu nggak ada setan merasa tersiksa, nggak ada sesuatu yang bisa menghancurkan punggung saya kata setan. Kayak farahul mukmin bil halal, senengnya yang mukmin di barang nopo. Itu setan paling tersinggung. melainkan dari Nabi Daud masa keempat adalah dia membiarkan dirinya menikmati sesuatu sing halal. Misalnya contoh paling gampang. Kita tahu kan di kota misalnya Nyon Sewu kalau malam banyak dugem dugem di situ ada perempuan nyanyi mungkin membuka aurat dan sebagainya. Itu kan satu kenikmatan duniawi yang luar biasa. Terus dibalik kenikmatan itu kue misalnya yang pojok kota, misalnya supir taksi ketemu supir taksi, supir becak ketemu supir becak terus rokokan jagungan. melangkolis eling zaman di se Jogja itu sepi, eling kampung halaman itu teduh. Senajan to ngomong lantur itu Allah senenge rakaruan piye-piye ninggal ha Baiknya biaya-biaya ninggal harta. Lalu kalau suwon kiai-kiai juga harus fatwa ini supaya ibadah rata hajud dok. Misalnya tukang becak, be tukang becak jagungan ini sore pintu kesultanan itu, kapiak itu jadi melengkungan ya, cocokan nasib misalnya tukang becak, be tukang becak cocokan nasib. Aku itu melawarat itu mulai bapak ya. Sing sitok men. Aku malah mulai mbah. Terus pokoke pokoke mau kalah, wah. Mau kalah. Kalau ingin ini beras ya mau karek rong kilo, aku malah karek sak kilo. Ketika orang lain ketika melaratku tombok togel, cara di B apa? SDSB. Terus judi. Ayo gue judi, nomor mobil pertama gede bawa ganjil. Wes ah. iku asal gak ngomong haram tuh pangeran seneng. Senajan tuh ngelantur mau cocokan melarat mau. Lama-lamanan melarat, silsilah melaratnya lama mana. Iku Allah ridane raka'ruan. karuan, mergo menikmati barang Mulane roh kula Mbah Mun guru kula niku ya senengane jagongan iki guyon. Bapak lu nak guyon nganti jam 2 bengi. Wong kula sering derekne bapak bapak nak guyon wae jam. Wong sing kok ndaran kula ora tengen kula. Kula riyane janggal kiai wae men guyon karena tadi sing iso nglawan setan adalah wong soleh-soleh nikmati barang halal. Ya nikmati barang halal. Dan itu paling mudah bagi masyarakat. Masyarakat bengi-bengi kok kon tahajud yo ya abot kon istighfar ping 10.000 kok fatwane mursid-mursid yo ya abot mursite kadang lali. Masuk ijazah kon do istighfar 10.000 ini dhek kadang men lunga. Yo ya apik tapi masyarakat itu ora mesti kuat. Mulane asal gak haram itu ape nek mati semua lazat sing bersifat halal. Malah ulama sing ngene Gus Arsim iki talem talem talim. ulama iku nak wisuk iku ngantor ngantor neng gunung golek watu sing gede. Bareng golek watu sing gede terus mutolaah. Bermutolaah bengok-bengok. Ainal muluk fi hadil ladzah. Ndi raja-raja iku. Enake ning ndi dadi raja. Enak yo ya mutolaah ngene ora ono sing ganggu, ora ono sing nagih utang. Oh, ngomong-ngomong dhewe ning dhuwur gunung. Terus ini golek watu paling gede. rojo, raja bandingno kursiku dua kursiku ame omong <laughs> pakai ngomong dhewe karu-karuan tapi setan perkara mangkel perkarane nih ora toma. Lah saiki ora kadang ki enak dadi presiden. Uripe ditanggung negara, buka pintu pintunya dibukakno. Ya akhirnya urip tersiksa to dul. Kali-kali ngopi iso-iso, wae nak jadi wong biasa, wae ngopi-ngopi rasa protokoler negara, negara wis papoh dhewe. Wes ngono lah iku Allah senang, sementing nek mati barang ha, halal. Wae nak jadi wong biasa jam sepuluh turu ya masalah. Muga aku bupati ra iso jam sepuluh turu terus turu, setengah telung lilir ngopi. Barang ngopi dhuwur mepet-mepet lah. Mau pangeran seneng raka karuan. Mereka koyo cah lucu, nanti menarik. <laughs> oh, setan paling mangkel. Makanya kata kabilah par nggak ada sesuatu sing paling mangkel lo setan kayak orang mukmin sing menikmati barang mubah sing halal. Mereka di dunia ini coba. Mulane ra usah misalnya ana seneng jagungan yang gerdu itu sanggepe capek. Piro-piro ora dugem, ora moro niklap, ora dugem ke sampe. Dan kono bisa mau cocokan kemelaratan, kenangan masa lalu. uh, desa ora rame ini, iki, ora sepeda motor saiki rame yo, iya, saiki rame. Sebarang sekarwan diomong lah wis ben. <laughs> Wis sauni-uni mulas ra apa-apa, iku lo barang haram ya, ninggal no barang. Mulane iki penting wasaatun fiha yukhalli bena nafsihi wa bena ladzatiha Allah, haq Lan kula niku syukur tenan mbek pangeran kula anggere gendong anak kula. Kula gak ada anak alit namine Milan nembe umur enam tahun. Kula anggere gendong nangis. Ya Allah cek e jenengan. Kula gendong anak iku ya seneng, jenengan nggih seneng mergi kula nglakoni barang halal. Lo coba fair-fairan kan. Kowe jaman nuruti nafsu. Misalnya kue mangku wong ayu sing ora mahram, mungkin nikmat atas nama nafsu. Tapi Allah sebetulnya bikin nikmat sing luar biasa. Wong mangku anak itu ya seneng. Ini bakas wong waras loh, ya. Wong waras itu kira-kira mangku anak sak jam betah tuh. Betah. Dan itu nikmat luar biasa. Itu kalau betul mengganti nikmat kita, nafsu kita ben mangku wong ayu, kayak apa solehnya kita? Paham ya? Kayak apa? Orang perlu disaingi di bang mangku wong ayu tak tahajud tak raimu ranguniku, kabur, tenang pengganti yang udah maksudnya, wis usah keduren pengganti maksiat langsung tahajud itu keduren paham ya Setuju rek? Ya udah keduren. Maksudnya makomam kurang ngono. Pengganti maksiat dari tahajud itu keduren. Pengganti maksiat itu ya mangku anak. Dulanan pasar sampai anak. Terus dorok sinetron hantu semua lah. <laughs> Bengi-bengi timbang dugem delok sinetron apa? Hantu. Sampai nyatak Norai sing mirip sama Terus <laughs> kono pangeran seneng ra karuan. Yes, kok antengin yang omah. Bariku terus lesu mangan mie Pas iku turu ngoro, wis pengiran santai. Ya. Piye-piye ora dugem apa? Ndak TV keselen terus game mie, paham ya? Mangan terus degeken turu. Turu mau kurwadan subuh, tangis pengiran seneng ra Berarti malam iku kayak sukses ninggal mak. Semono semono gitu. Melane setan mbek kula gak kuat. Wong setan kula kuru tenan. Terus kula nu pecinta barang halal, sumpah nang ngepol kula jenenge do gak anak guyon kecil-kecil kan Ternyata setelah saya tua itu memang luar biasa. Kula ini janggal. Kok Mbah Mun yang jagoan. Serane gejol-gejol ya kan biasa. Mulan menangi mondok riyen. Ya, ya tamunya belum banyak. Lesu apa? Enggak lesu. Masa ya? Barang kalau kita aras-arasan ke dalu-dalu. Masa apa tuku tuku mau no dulu? Akhirnya tuku gitu itu itu mangan mek kula. Mangan itu ya, sembakas macam-macam. Cerita zaman aku mondok sing ketara Mbah Mbah Mbah Sidik. Gitu. Cerita macam-macam. Cukup-cukup masih. Dulu saya janggal, kenapa Kiai Kiai Soleh ya sering jagungan nasi? ternyata tadi termasuk yang bisa mengalahkan setan adalah menikmati barang halal. Mergo setan kan ngentah ini kita ning maksiat, ternyata malah jagungan. si tok jenggotan, si tok gundut, oh cocokan. Piye gue tahu seneng gue, Wah, bolak-balik. Si mbek berokok andang-andang. Sing sitok mbek ngantuk sithik dek Ini pangeran wis Ketika orang lain jagungan carane ngedarno narkoba, carane mendapat perempuan sing nakal. Ketika orang lain golek carane haram, kue jagungan barang ha. Sakjane, rapi tahajud Gus. Sakjane ngono, tapi rai-rai ngene iki ora iso. Syariat diajak menculat langsung apa? Tahajud. Paham ya, ya ngono Biasa wae. Meskipun syukur-syukur tahajud wis aku sadu omong lho anggere wong ra Tapi makommu ora ngono iku. Terus aku ora usah maksa ideal khawarit kowe paham. Ora usah maksa ideal. Ya? mana mas kanjeng Nabi ngate dawuh api-api wong wedo iku sing dolanan mbek kowe. Mesti ya mergo asik. Bayangkan kalau kita malam itu asik be istri, mana nih tidak asik dengan perempuan nakal. Asik be konco, tidak asik dengan teman nakal. Kayak apa suksesnya malam itu? Kalau nanti datang Jakarta, ada tiga bulan saya berbicara. di konco itu imam masjid, melarat era karuan. Anggur bengi jagungan yang teras masjid. Ya mau ini tak bulan bulan ini. Zaman sudah rusak. Gus. Alhamdulillah kita pasti begini. Kamu ngomong. Jagungan <laughs> malam kedua itu tiba lagi menaik Aku menaik sahur ini unimu. Butuh orang aja dugem berapa. Kadang mendingan. Coba di Jakarta itu berat. Ujian berat. Tapi insya Allah kita kuat. Iya, sanggup sanggup. Taruh men ini. saya ngantuk terus turun nih gue merpat. Turunnya ngisor mik kan. Merpot. Es ngono-ngono lah. Daripada tak cak tajud malah mutung es repot malah gak kuat suwe malah. Ya eh, betina ngomong zaman sudah rusak. Alhamdulillah <laughs> gitu. Sisuennya menikut Orang lain sudah gak ada yang benar. Setan semua. Alhamdulillah kita masih manusia. Saunimunimu kono. Jadi <laughs> lagi nih apa bahasa atun fiha yuholi bena nafsihi wa bena ladatiha al halal. Jadi nematin Ana ulama sing ngene malah lucu menan ulama iki. Ana ulama iku mangan sapi ring wis warak. Bar marak muni ngene. Jadi wonten tenan teng kita kitab hitam. Dok, anakku bojoku enak jebule mangan sapi ring warak. Jadi bojone wis suwe sapi ring warak wong itu mlidhi cangkem elek. Wis suwe sapi ring warak. Maksudku ora perlu korupsi, ora perlu ngumpul bedunya akeh-akeh. Wong sak piring yo warak. Kita butuh duit sak miliar. Iku kan sawangan, iku mangan kita saat dekan tak sak pintal sehingga kita butuh uang banyak karena saat dekan tak sak pintal. Lha wong sak dekan sak piring warek kok ini ngumpulno duit miliatan kok OTT ku lha opo ngono Jadi ulama ku pancen wong sing cara berpikir luar biasa. Bareng ngombe teh sak gelas ternyata wis nikmat. Lha lha opo kudu ngombe ning lobby hotel ngene wis nek nikmat. Terus ngombe kopi sak cingkir sing regane mok 2000 lho. Ban, bareng-bareng gue kopi, gue rokokan sing regane mau 500 terus emas. Ngene lah opo liburan di Singapura, ngene is oke. Okay. gue ada jembatan gajah uang, kok ndok ada. Lu iku nak kowe ngono tenan setan do frustasi ya, Setan do frustasi. Ora kowe gak wes kiri, kakean ngayal. Kere kok ngopi neng mall, bareng romo ayu ayu jebule sing elek bojoku kudok <laughs> kere kok pola. Pak nak kere ku ya wis ngopi dhuwure gajah wong terus mbek danga-danga. Paham ya tak warai yo, ya? kiat pikir jadi wali, paham ya. <laughs> Aku yo ya gumun, mbek ulama gumun, cuman pinter tenan ulama. jadi dia neng mangan bareng sak piring warak ku muni. Yo dek yo jebule sak piring warak. Wis suwe Mas nak sak piring warak. Lah yo opo kalau kita sandekan tak sak pintal, itu wajib ngumpul duit miliatan karena satu hari berarti kena mangan pintu tak tiga pintal kan ndak kita satu hari mau makan biru biro. orang sakit sakit mesti nong situ. Masuk sing gedut lah ini biru, <laughs> Nang sofa, nang sofa, biru, Kadang khusus makan lu agak. Leung <laughs> sing dipangan telung piring kok butuh duit miliatan saya saya kira ngombe teh yo nikmat. Kopi yo nikmat. Kopi regane biru tiga ribu tiga ribu sih sudah nggak ada nggak semua neng cendem tiga ribu abe mangan apa nasi kucing ya oh soalnya ngira karuan terus kue mati tenang Lu coba saat kamu mati itu dengan orang yang berlibur di Singapura kan sebetulnya kalau ditimbang juga sama. Tapi kue ora syukur, oke kok ngopi neng mall, terus rawong ayu-ayu, so kapan dadi ngono. Ora kapan numpak alpen Kere kakan cita-cita. <laughs> Bener ulama kula gresok ngantore dua gunung. Oleh waktu sing giyedi. Wong takut serau no rojo bebas kau aku. rojo e terikat protokoler aku esok Ainal muluk fi hadil Dulu ada ceritanya taklim taklim. Jadi dia tiap ini. Ainal muluk fi hadil dah Enak ya opo jadi rojo. mati nikmati kau aku. Ya kau yang stres ngomong dewi kalau itu. Tapi itu bagus. Mulane kaji Nabi Dawo salah sun mangku nafihi wajada halawatal iman. Mulai Dewi Ibnu Hajar Al Asqalani wong nak mukmin tenan ku cirine piye? Menikmati barang halal. Mulai disebut halawa. Halawa maknane ma manis. Kue roh nikmati nglakoni barang halal ku mang manis luar biasa nikmat. Nek nak kowe ngono tenan iku setan gak kuat. Kowe ora perlu tahajud. Syukur-syukur tahajud itu tentu sing ora usah mbok omongi. Kesuwen kang mundakno kowe. Langsung mencolot tahajud. itu. Wong tak kok kula nak takok, enak dikiai Gus Bae ku enak. Perkara ana wong mati pegawai ndok TV tong. alhamdulillah mayit iki sae. Saroh kula kegiatane memang ndok TV. <laughs> Pertama mau kado kaget. Iya masalahnya misalnya terus kegiatannya ngedaro narkoba, tah trafficking kan ya repot. Jadi kiai kan nyongkone kan wong apik udah aja, pun lumayan. Untuk angling garmo, darmo, <laughs> dari anak Ibar itu. Maturun Gus, keluarnya dia jagal bapak mendelok TV. Bareng jenengan terangno ternyata itu kebaikan dia sampai. Tadi bang juga sampai ngono terus. Wah, kalau nih ngomong apa ngomong itu gampang. Semua kan gak haram ya apik. Zaman akhir angker gak haram ya apik. Ya yang zaman sekolah. Buat mencolot nota hajat, Mau meneh bukan kon apa digugat. Ono ki ono wong ra duwe duha, bare ya, duha tetep ra duwe. Eh, duha ya ora marai suka ya. malah duha dadi tersang tersangka. Bener ulama mau mangan sak piring warak masyaallah matur nuwun Gusti, jebule sak piring warak Maksud tembi ya jare sing beda. Ya maksudnya ra perlu didik miliatan wong sak piring. Kita butuh duit miliatan kan mergo mangan sak dekan sak pintal. sedino tak telung pintal. Padahal sak pintal lu piro? Ono sak juta. Sak juta 200. Sak juta. Berarti sedina tak tolong juta. Lah iku butuh ngurmono dua miliaran dan sak piring war. Berarti sedina mentek setengah kilo. Setengah kilo berarti dua kilo. Bro? Lima ribu. Lah tapi agak enak, lu gampang nak enak gampang, mangan nek susu banget, ora enak kabeh. Lah sing mari ora fakir tapi gaya orang kaya. Orang lesu es mangan, Dia ya, mesti butuh lawah. Enak, fakir bodoh ya iki, fakir bodoh. Ya, Kenapa ape enak, yo ya mangane ngenteni lesu banget. Kok uyah mbek tempe rawa wis Turu rena kamar kamarku ra enak yo ngenteni ngantuk banget. Mari fikir tapi jopo lah ini sing ya. Mana ini kita latih. Wong fikir orang jadi wali ku aneh di sini Dhisik ku anggere wali ku rata jalur dia kok jalur fikir, Saiki ora. Wes fikir gak wali <laughs> mergo kakek tomai. Mana nasihatnya pangeran yang kanjeng Nabi tamu tamuddanna ainai kailah ma Taanabihi bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunia. Termasuk kunci nikmatku sitok aja delok wong liya. Lha wong fakir kok kongko-kongko ning mall ya ngenes. Wes do numpak alfat bojone wayu tuku barang mahal. Sing fakir mau sanggup saya ketahui ngopi nih mall selawe. Ya ngenes. nih saya ketahui gua gak ngopi gak jauh uang paham ya. Mau orang ewu susu epiro terus dangan-dangan nih. Dulu iwa-liwa. <laughs> Dulu iwa juga tuh oh ternyata iwa Yusuf bahagia. Terus bareng iwak dicekeli wong iwak manfaat ning wong liya so aku rahman. Ah, itu saya tibare mbek iwak lah. Jadi kunci ra bahagia iku sitok mergo delok nikmate wong liya. Mulane Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran la tamudanna ainaika ila ma matta anabi aswaja minhum sahratal hayatid Ya, Mesti li naftinahum fi. Angger kowe kadung delok wong liya mesti dadi Nah, Lho kula ngani saiki mboten sombong. Kulo niku nak ana TV, ana TV utawi ana langsung. Misalnya nyon sewu ana presiden atau ana menteri atau ana bupati. Teko ning kiai terus mobil dibuka. Kulo niku delok mboten nanti sempurna. Khawatir kulo kulo niku kepengin urip kok mulyane ngono. Mboten nanti kulo delok tenan. Wedi. Wedi kulo niku ngrasa iku penting. Nak penting terus kulo ngeluh wong kok mulyane. Kulo nanti dek kakak wakil bupati. Kulo mboten nate dolan. Nembis pidato berkawas badhe haji. Mereka khawatir saya, saya tahu kenikmatan sing saya khawatir kepingin. Kian kaji Nabi nanti miyos saking dalam, ngerti tangga ini dua untuk. Iku mau ngelirik pengen nanti pengiran Oh cuma mak jadi loh. Mereka kowe delok toh berarti enak aja uangmu di sapi aja, di wedus aja. Iku kowe semaringen. Jadi kowe kon delok nikmat sing diparingno Allah piam piam. Sesuk iso ngopi syukur. Jadi delok sih tikus marito. to. Mulane kula ndek kanca gus-gus gede, kula jarang dulu. Perkara ini kadang regus gede urip itu omai wapi. Kaji-kaji do salam tempel terus wong do hormat. kena dulu delok ngene iku iku nak tomak iku terus repot. Kadang-kadang kan ya kayak wong alim delok gus gede sing rapati alim terus Wah, sekono mulia tapi alim aku. Hajane sing ngono iku aku radikne. Kan dadi khas Tapi nak kira roh kan ya wis. Mana kulo sering disalahno kanca-kanca, Gus, mboten ate dolan tengen kulo. Ya kadang tak guyone. Nak kisah mulya tak ya Bukan apa-apa, karena takut tadi, takut sering melihat kemewahan. Itu lama dulu hati-hati betul. Mereka pangeran ngandani la tamudan aynaika ila ma matta'na nabi azwajam minhum zaharatal hayat. Intinya mesti linaftinahum fi. Sekali permainan melihat itu kamu lakoni, pasti jadi fit. Nah, itu mesti orang kok mungkin. Melani cara kula wis bener kok jenengan. Ngenteni ngaji ini musuh musola rokokan. Suwaye ngaji tekek pateni ngaji. Wis paham lah. Bariku ngaji bubar rokokan. Nah, itu luar biasa. Masih mau ingaram no rokok. Mau iyo nganggur rokok fatwa ngono barang. Kulo kulo ini kisah nyata. Kulo ini diparani tiang kali kisah. Kiai soleh tuwek memati lah. Tuwek tuwek memati melarat. Wong loro. Marani kulo berfatwa muin rokok yo. Marani kulo. Gus, Geng daerah pulau sekitar sangang kilo. Pulau nu masih nom kan kecelok anak kiai. Jadi biasanya ada kiai nom lana anak kiai kan dihormati ya, karena mungkin orang itu muridnya mbah pulau. Gus pulau badhe taklet jenengan. Sekali jenengan muni haram, pulau anut tuh sami nawaton. Asal jenengan sing ngomong, orang muhi ya. Ya kadang modok masyarakat itu ya aneh. Kadang muhi lebih keren, kadang lebih percaya kiai ini. Ngancen adat masyarakat. Siapa <laughs> yang mending ini. Kuatir ya, tenan kiai. Sepuh, sepuh Ya semua muin uangnya soleh. Lele Gus Gus. Kulo niku kiai. Delok dangdut tak isra pantes. Oleh mendingan kan delok dangdut gak pantes. Delok biskup ra pantes. hiburan rokok kok diharamno. Mergo kiai loro iku di musola penceng. Hiburannya mangger barisa iku gak mulai. Rokokan pek kancane mau ning pojok musola. Iku niku ora ono asbahe selawasi diusek-usekno ning. <laughs> Semedel wong kuno. Hiburannya terbaru ngisa itu gak mulai. Perkara ini cocokan mbek kancane zaman mondok. Si tak tau mondok lirboy, tak tau mondok sarang ngendi pokok hiburannya sing rokokan. gue nasi kira-kira bojo gak ngamuk wis turu lah wis gak ngamuk. <laughs> Ya tak takok. Lah sirine apa mbah kok bar ngisa kok ora mulai. Ijek keren Gus nak ya ngono Gus. Dari <laughs> saya terus jagungan gue nak kira-kira ning omah damai wae. Mulai. Mulai terus turu deh turu mau angger setengah papat wis tangi moro musolane nes. Yes ya ngono nonton. Hiburanku mau rokok. Kok terus nih hiburan kula niku nopo Ya ndekne bakas bakasane mau bakas masa lalu. Cili e kadang wis kayak ngono-ngono to. Sing pun bahkan kejadian halal. Alhamdulillah. Padahal keyakinanku rokok ya rotok haram tapi wis ngono. Karena tadi mau iku menikmati barang halal, meninggalkan barang haram. Jadi lengi-lengi tidak ada sesuatu sing akso mali syaiton lebih memutus kegeresitan koyok min farohil mukmin bil halal kayak senenge wong mukmin nambah barang apa halal itu setan kakuat karena barang halal ini ada di mana-mana dan kapan saja kalau tahajud kan tidak semua orang bisa mutolaah tidak semua orang bisa baca ki kita tapi kalau penikmat halal jajal misalnya gue nih skoro kidul nenggoni watu sinti watan serokokan delok segoro. Wih, sugih ya aku. Kolam renang digawe cek mewah segoro. Lah lha opo ge kolam renang ono sak meniko ambane. <laughs> kolam renang sapi-api kolam renang mau pirang meter persegi. Kita punya kolam renang sing tanpa batas. Ya iku segoro napa? Kidul. Nah tepak ya ketemu Nyi Roro Kidul. <laughs> Lu pangeran kurang apa? Sono wong sugih gaya taman pribadi, kue iso moro becici dangak nggak ngono, paham ya? Luas mana dengan sesuatu yang disiapkan Allah dengan yang kita bikin secara terbatas? mau melarat kok wong sugih, enak wong sugih di kolam renang pribadi, enak ya apa kolam tenang pribadi? Wes gue terbatas, nak gak diubah yo ya elek. Perawatan sekurang itu loh, usah perawatan. Misalnya orang enak udah diwong suge di mano api. Lagi moro alas malah manuk pirang-pirang. Wiji alami ya, wah. Sono wong juga gawe kebun binatang pribadi kayak kepengen. Tok kowe moro ono moro alas, kono nggone kowe kambah Delok gajah, Masya Allah, pangeran Sugi. Kira ono sing duwe yang kewekku ngono ae wis. Jadi ku nasihati pangeran iling-iling. La tamudanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fi. Jadi awal ke tersiksa itu mergo ndelok nikmat sing didapatkan orang lah. Mulane kula nu jarang dolan ning kanca-kanca kula sing gus-gus gede aja. Nak ketemu sering kula, tapi nak dolan jarang. Kula nu termasuk disayang mbek pangeran. Dalah mereka seneng sama saya dan dalah ya ketemu sering tapi jarang dolan. Ya misalnya ketemu di kantor madrasah atau ketemu di mereka juga menghormati saya. Jadi kalau pas ada saya biasanya ada ada acara-acara besar yang berlebihan karena kalau kuatir ngenes. Lha sak kula sing iso mulya kowe kuatir ngenes, mene sampean sing ora tau mulya ngono lho, kan apa? buyute napa? Ngenes. Ini latihan, ini latihan apa la tamudanna Aini. Jadi kalau nanti lo gubernur lawang dibuka no dihormati kemudian presiden. Kadang santri dulu ngono kesuwen akhirnya kan. Mas. Zaman Nabi kedep ya ora wani, wedi nak kepengin. Lagi umatnya nanya ya Allah ya Allah. Tak latih, latih, pokoknya latih, mudah. Manda jogeman nyawang sesuatu kepada nikmat sing dikasihkan ke orang lain. Mesti nak keseringan iku linaf dinahum fi. Napa linaf dinahum fi. Pasti itu jadi fit. Mana kita jelas ya wasaatun fiha yukholi baina nafsihi wa baina napa ladatihah al halal. Wal makola awas salah sun kola batul hukama dawu so batul hukama sebagai nongong sing alif hikmah dawu ngene. Jamiul ibadati utai sekabehane ini pira ibadat minal ubudiyati saking kemawula. Min arkani Islam setengah sangi rukun-rukun Islam kau arbaatun papat minal hisol ning pira tingkah. Inti dari ibadah sing menjadikan kita kemawula ning pangeran iku ono. pinten? Papat. Siji al-wafa'u nuhoni bil uhud kelan berapa perjanjian. Bahwa utawi al-wafa' iku ada faraidillah ta'ala nekani biro-biro fardune Allah taala. Nomor loro wal muhafadah itu lanjoko alal hududi ngatasi batas-batas. Bahwa wa ta'i al muhafadah iku istinabu muharramatillah. Wa ta'i al khifdu alal hudud iku istinabu muharramatillah ngeduwe haram haramnya Allah. Jadi jelas ya. menjaga hadud itu maknanya sementing ngeduhi barang ha haram. Senajan tau kowe bengi-bengi semua rokok antok nih ngomah, delok TV, angling dharma, dari kukur-kukur, delok tikus liwat, semuanya orang ngono ngapa apa-apa. Temen penting gak dugem ning barang ha, haram. Temen istina istinabu muhar romatillah. Lan kula seneng, Ada santri kula seneng. Meskipun kita di desa tapi itu harus bijaksana tenan. Wow, yang penting boleh kanca jagungan. Bengi reso turu boleh kanca jagungan. Bakas ngalor ngidul, rano pasal sing tutup. Wah, kadang ya ibu-ibu sok politik rono satu, nol dua terus bantah-bantahan sidik. Cara aku ngiris ngono-ngono lah, bariku ngantuk. Turu sipet. Pokoknya sementing istinabu muhar romatillah. Jadi darani muhafadu alal hudud senawi banten mau nopo istinabu muhar romatillah. Nopo Istinabu muhar romatillah. Terus wasobru lan sabar alal mafkud ngatasi barang sing hilang min mahbubati sang disenengi wong. Dia sabar ketika sesuatu itu gak dia dapatkan. Gak di bojo ayu ya sabar, gak duwe mobil mewah ya sabar, gak di dunia ya sabar. Sing keempat warido lan rido seneng bil barang lan barang sing ini. Isane ngopi ya ngopi. Isane duwe wow, di kolam renang gajah wong isiku ya kolam renang ngembi ya iku. Kepengen duwe alam sing indah kono moro becici. Kepengen duwe kolam renang luas ya kono moro segoro napa? Gidut. Kepengen roh alam sing indah ya munggah gunung. Wes kan enak. Saiki ora. Wong melarat kok kepen wong suka. kepen ndelok Gunung Alpen, melarat pola. Alpen barang anak-anak. Bedane Gunung Merapi, wong sing londo rene kepen ndelok Gunung Merapi kok kok adu-adu moro Pemenang kena delok pas kawai teblok, melok nih kono jos. Maksudnya melok nyaksi nih kuburan apa? Larva, tapi rasa nyemplo. ya nanti jelas ya, war ridho bil maujud, ridho rido barang sing mbok duwe. Bin al ini misalnya biro pakanan, jadi mau misalnya permangan dong sa piring warak, alhamdulillah gusti, sa piring warak. Coro pulau koyok dinosaurus, tangan teknober. Lah ana sak piring kowe warak lah, lah opo butuh korupsi, butuh duit gede wong sak piring wae. Wal malah bisi lan nikmati pakaian sing mbok duweni. Misalnya wae oke sarungan atlas kasar atau sarungan gajah duduk kasar. Rawa nganggo BAS padha wae, padha nutupi aurate. Terus, wah iku malah nak lugu kudu hati-hati, wedi rusak. Iki kan sarung murah gak usah. Pokoke mikir nikmati wae lah. Paham ya? Dan nah, mana wong gak mobil mewah kira di mobil, wah kono ada Joko dunia. Kini rapor kono sing tak Joko? ya <laughs> pokoknya tahun nih muni lah sementing itu. Dadak no rido be bil mau, bal mau maujud. Warido lan rido mau, maujud iklan barang sing maujud minal mato ini sing biro-biro pakanan, wal malah lan biro-biro wal masak ini lan biro-biro